mendirikan Nahdlatul Wathon menghimpun potensi umat skip ndekne potensi silengi mun potensi silengi aja berita itu mesa-mesa wah ngurus diri ta. potensi si bagus kita himpun potensi yang baik kalau potensi yang tidak baik itu pribadi-pribadi untuk memperbaikinya masing-masing tapi potensi yang baik terhimpun dalam Nahdlatul Wathon. semangat untuk membangun semangat untuk berdakwah Semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Menghimpun potensi umat. Al-Maghfurullah Maulana Syekh mendirikan Nahdlatul Wathon juga untuk mengajarkan tiang pelungguh masing-masing. Untuk masing-masing belajar bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kalau dulu Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia Banyak di antara tiang pelungkuh yang menganggap Bahwa nasib kita itu ditentukan oleh orang lain Aduh pokoknya aku kungeni-ngeni wah Saya begini sajalah Biar dia yang bekerja Oh saya ini bukan pegawai Saya ini orang biasa Biar pemerintah yang menyelesaikan Oh saya ini orang yang lemah, tidak punya kemampuan, tidak punya potensi. Biar yang lain yang bisa yang menyelesaikan. Melalui Nahdlatul Wathon, Al-Mahfurullah mengajarkan kepada kita bahwa kita semua punya potensi. Kita semua berduit kelebihan. Kita semua berduit kelebihan. Likulli Syahin maziyah. Segala sesuatu itu punya keistimewaan. Apalagi manusia manusia yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan dalam Al-Qur'an walaqad karramna bani Adam. Allah si mulia kita. Masa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita kemudian kita menghinakan diri kita sendiri. Mulia kita selaku nggih Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Tahu kita maju insyaallah selaku mun temili bareng-bareng. Kita ambil tanggung jawab itu. Tuhan guru bertanggung jawab dengan pengajar, orang yang punya tenaga membantu dengan tenaganya, sida juga semua kita masing-masing bahu membahu, semua penuh kesadaran saya bertanggung jawab. Itu sebabnya al-maghfurullah dari awal menumbuhkan as bin nafs, kemandirian. Dek narak cerita, Nahdlatul Watanu bergantung di pemerintah. Dek narak cerita, dek nak kanggo ya bergantung di pemerintah mun milih mina madrasah pina wah kita wah mun membantu isi pemerintah alhamdulillah mun dena bantu je be kelewatan lalu mun bahasa Tetapi tetapi ada waton tidak dibantu berpuluh-puluh tahun tidak masalah tidak masalah sekarang kader Nahdlatul Wathon kebetulan diamanahkan menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat, tapi sekali-kali di Nekanggo NW itu bergantung kepada pemerintah. Di Nekanggo. Lembe tahu tak bergantung, lek desida Allah. Setelah lek desida Allah, lek ite kemampuan te si teicanin oleh desida Allah Subhanahu wa taala Muntah bersandar lek sedia Allah di narak kekuatan di dunia sini bau ngalah hangita Muntah bersandar lek sedia Allah bersandar kepada yang maha kuat akan menjadi kuat mun gubernur atau udah bersandar la ilaha illallah tiang bayi tempo-tempo lemas idak awak tiang ampun sida malak nyandar-nyandar di tiang di tiang bau Dendek gubernur bersandar, dendek bupati bersandar, dendek sai-sai bersandar. Bersandar le sirah Allah dan bersandar pada kekompakan kita jamaah Nahdlatul Wathan. Dan buktinya nyata. Buktinya hampir 900 madrasah Nahdlatul Wathan itu dibangun karena kemauan kita. Coba lihat Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Di dalam wasiat ada foto beliau tahun 1936 ketika membangun NWDI apa yang kita lihat di depan beliau yang bersama beliau itu bukan datu bukan datu pada waktu itu karena waktu itu masih penjajahan juga bukan orang Belanda tempat beliau minta tolong bukan orang Belanda atau siapa yang dia minta yang diajak oleh al tidak tapi di depan beliau adalah jamaah semua ngeson apa namanya beres. Satu jamaah ngeson, apa ngeson bahasa Indonesia? Ma, ma, apa? Hmm? Bukan memikul, ngeson, hebat bahasa Sasak nih. Jadi ada ternyata di antara bahasa Sasak itu tidak ada bahasa Indonesia nya buat misong nah, misong itu nih apa? Bukan memikul kalau memikul di sini. Mencinjing, bukan mencinjing juga. Mencinjing itu begini. ah Iya, ngeson lah pokoknya. Siapa saja yang ngeson pada waktu itu, ya, yang menaruh pasir dengan wadah tilam. Wadah tilam yang mungkin dibuat dari anyaman daun kelapa. Yang mungkin dibuat dari anyaman bambu. Mungkin sebagian juga dibuat dari bahan tanah liat atau sebagian dibuat dari seng mungkin pada waktu itu tidak ada satupun yang pada waktu mengeson itu sendirian dia membayangkan bahwa akan jadi dengan pasir yang ditaruh di kepala itu madrasah seperti yang ada sekarang kita saksikan tidak ada itulah sebabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa tak ada kekhususan yang lebih hebat bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kekhususan yang dititipkan Allah fi hayatil jamaah pada saat mereka itu berjamaah artinya apa pada saat kita berjamaah itu ada berkah dari Allah ada kekuatan yang tidak ada kalau kita sendirian-sendirian muntah mesa-mesa ya Allah berapa kali kita ngeson baru bisa selesai bangunan madrasah mungkin sampai habis umur kita tidak akan selesai kalau kita sendiri tidak akan ada apa-apa. Tapi begitu kita bersama, datang keberkahan dari Allah. Al-barakatu fil jamaah, al-barakatu ma'al jamaah. Keberkahan itu bersama. Itulah yang dibangun oleh Al-Maghfurullah. Dan dengan kebersamaan itu Al-Mafullah Maulana Syekh memberikan kepada kita tanggung jawab, mengajar kita bertanggung jawab. Seakan-akan mengatakan, hei orang NW, kalau kamu mau nasibmu berubah, rubah dengan dirimu sendiri. Hei wargaku, hei saudaraku, hei temanku, hei sahabatku, kalau engkau mau maju, dengan kakimu sendiri kamu maju. Bukan dengan menitip kepada orang lain. Bukan dengan digendong oleh orang lain dengan kakimu sendiri. Bergerak, bergerak. Itu sebabnya Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Abdul Rashid Abdul Syafi'i menyebutkan apa yang sering al mukarram sampaikan, matahari adalah guruku. Guruku adalah matahari. Itu kata al mukarram Maulana Syekh. Sifat matahari tidak pernah berhenti, terus menerus bergerak. Sifat matahari itu adalah selalu memberikan yang bermanfaat Itulah Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Dengan cara beliau, pengajaran beliau membangun Nahdlatul Wathon, mengajak kita bertanggung jawab terhadap masa depan kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi Melalui organisasi Nahdlatul Wathon, Al-Maqfullah juga mengajarkan kepada kita untuk bersama-sama merumuskan tujuan kita bersama. Apa-apa yang akan kita kerjakan bareng-bareng. pemusyawarahan kita sepakati apa tujuan kita, apa cita-cita kita dan bersama-sama kita kerjakan. Itu makna berorganisasi. Dulu bapak-bapak ibu-ibu pada zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada organisasi. Maka ada orang berkata, Kenapa kok sekarang buat-buat organisasi? Macam-macam ada NU, ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam. Padahal dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada organisasi. Oh berarti organisasi itu tidak bagus. Itu kata sebagian orang. Ya ranjak kan ngerawas sesuai ilmu nah, gitu. Ya muna peja doang bilang jelo daitna bepeja si sukul. Muna bilang jelo ada tokol ibale bendinara sih dinarak si sugul kecuali apa si kita bilang jelo balik tapi kalau orang belajar ilmu seperti Al-Maghfurullah Maulana Syekh seperti pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari seperti pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan maka mereka tahu bahwa salah satu jalan bagi umat Islam agar kehidupan bisa semakin baik agar kualitas umat bisa semakin meningkat adalah dengan menghimpun potensi dan itulah sebabnya beliau-beliau termasuk al makfurullah mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Itu sebabnya ada dulu seorang namanya Syekh Rashid Ridho mengatakan kata beliau mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun fala budda min ta'lif al jam'iyyat ad-diniyah wal khairiyah hatta nastati'a an nahya hayatan tayyibatan Syekh Rasidullah mengatakan keadaan sekarang pada zaman beliau lain apalagi sekarang kalau dulu cukup baginda Rasulullah SAW mengajak dengan wahyu yang diberikan kepada beliau dengan kekuatan dari malaikat Jibril dengan Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau mengajak dengan ucapan Nabi semua ikut tapi sekarang keadaan berubah terlalu banyak kepentingan-kepentingan hal-hal informasi segala macam yang baru yang masuk ke dalam umat maka untuk membangun kekuatan perlu yang pertama himpun potensi kebaikan dibangunlah organisasi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib karena tujuannya adalah agar meninggikan kalimat Allah tujuannya adalah memajukan umat maka tujuan itu adalah wajib maka sarananya pun atau jalan mencapai tujuan itu juga hukumnya wajib sesuatu yang apabila andik tegawe maka satu kewajiban tidak dapat dilaksanakan maka hukumnya sesuatu itu juga wajib sida beketik aning pancor bau sida sulun-sulun datang beketik harus setayak dulu sesuatu tayak dah sesuatu sino ya ibarat kendaraan si nyampe yang sida maka wajib hukumnya dengan adu ya suatu sarana itu supaya sampai kepada tujuan nah itulah bapak-bapak dan ibu-ibu al Maulana Syekh tujuannya sangat mulia menghimpun kita semua dalam kebaikan. Mudah-mudahan terus menerus dapat kita jaga Bapak Ibu nggih. Maka setelah 15 tahun, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, al Maulana Syekh meninggalkan tiang pelungguh. Raga beliau meninggalkan kita. Tapi ajaran beliau tetap bersama kita. Maka bagi tiang pelungguh yang perlu sekarang setelah al Maulana Syekh wafat adalah Taurisul Qiyam. Kita mewarisi dan mewariskan pada saatnya nilai perjuangan. Luwe cerita di dalam sejarah Islam. Kalau makin kita kan berdua imam. Panutan kita namanya Imam Syafi'i. Kemudian ada imam-imam yang lain yang tiga. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Ada empat mazhab. Imam-imam yang hebat-hebat tapi sesungguhnya lain bapak-bapak ibu-ibu pada zaman beliau-beliau ada juga imam-imam yang lain yang tidak kalah hebatnya dibanding beliau. Pada zaman Imam Malik ada imam namanya Lais ibnu Sa'ad seorang imam yang hebat luar biasa tidak kalah alimnya dari Imam Malik tapi mengapa ajaran Imam Malik itu yang hidup sampai sekarang sedangkan mazhabnya Imam Laih itu tidak ada orang yang mengikuti. Mengapa? Sebabnya adalah karena denara pewarisan ilmu, denara murid-murid si nulis tentang ajaran Imam Laih membuat satu kitab menjadi pedoman untuk diamalkan dari generasi ke generasi. Pada pada guru sama guru sama-sama alif tapi yang satu punya murid yang berbakti terus nyambung, terus ke bawah, terus ngamalah ajaran, maka hidup terus. Yang satu walaupun dia alim tapi murid-muridnya tidak bisa meneruskan, hilang di telan zaman. Ada Imam Ibnu Jarir atau Bari, wih dengan luar biasa alim, tafsirnya sampai 30 jilid dan semua orang yang menulis tafsir bir riwayah itu berhutang kepada beliau. Kenapa? Karena beliaulah yang paling pertama mengumpulkan dalam bentuk yang paling hebat tafsir berriwayat tapi mazhab beliau sekarang di Arab wah telan kenapa? bukan karena beliau tidak alim bukan karena beliau kalah dibanding yang lain tapi karena tidak ada murid-murid yang menulis dan meneruskan nilai-nilai perjuangan beliau maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ salata الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Kadang-kadang guru bagus, lagu murid di negeruan pegawaiannya. Kadang-kadang orang tua bagus, tapi anak cucu tidak keruan pekerjaannya. Nauzubillah min Mudah-mudahan kita semua bagus nih kita saling berdoa. Kita doakan semua warga Nahdlatul Wathon yang hadir di sini, yang berada di rumah, yang di mana-mana dan kita semua bisa mewarisi nilai-nilai yang baik dari guru kita. Bisa mewarisi nilai-nilai yang baik dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Nilai perjuangan. Kalau diperes, ya, kan nilai perjuangan Al-Maghfurullah itu selama beliau hidup panjang usia beliau 65 tahun lebih beliau berjuang. Banyak nilai-nilainya banyak hikmah-hikmah yang beliau sampaikan. Lagu muntah peres, peres itu kita cari inti sadinya, maka ada majmu'atul qiyam. Ada nilai-nilai pokok ada inti-inti yang tak henti-hentinya beliau ulangi dan sampaikan lihat tiang pelumbu pertama tentu adalah pokoknya pokok NW nah, jadi nilai NW yang pertama itu iman dan takwa Noah sekian. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita berdarah, orang tua kita berdarah NW, kemudian kita tidak pernah jauh dari sekolah NW, selalu hadir di majelis talim NW, lagu mun pegawai anta pekerjaan kita tidak sesuai dengan iman takwa berarti bukanlah kita murid Nahdlatul wathon bukanlah murid Al-Maghfurullah yang baik murid yang baik adalah pokok NW iman iman dan takwa itu maknanya apa ini semua yang ada di depan kini di depan tiang pelunggu di depan kita semua ini hibah ilahiyah ini karunia Allah Bapak Ibu ini karunia Allah karunia Allah kepada al almarhumlah Maulana Syekh sehingga puluhan ribu orang selalu datang setiap ultah bahkan ratusan ribu orang tanpa ada yang dibayar satupun harap bayar sih tanya mungkin ada beberapa tokoh politik di sini anggota DPR RI tokoh-tokoh politik tahu persis bahwa mengumpulkan orang itu tidak mudah kalau mau kampanye ulah bayar juluk beruk dengan milik lalu itu pun lalu-lalu sampai ulik malik tapi kenapa Al-Maqfullah Maulana Syekh dikaruniakan ada murid-murid beliau warga Nahdlatul Wathon yang tetap ikhlas berpuluh-puluh ribu, ratusan ribu. Ini hibah ilahiyah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah mengkaruniakan kepada beliau seperti ini? Karena memang yang menjadi tujuan utama beliau mencari ridho Allah. Karena memang semua yang beliau jalankan berdasarkan tuntunan agama, iman dan takwa. Ya ampun bapak-bapak ibu-ibu hadirin dan hadirat saya yang berbahagia Ini pesan tiang Leksida Selapu. NW ini punya sekolah banyak Syukur Demen sudah sekolah ada bagus Banyak yang memang belum bagus juga Tidak apa-apa mari kita sama-sama Tanggung jawab kita bersama Kita periri supaya bagus Kita senang Sekolah-sekolah bangunan-bangunan ini bagus, tapi jangan lupa bahwa perjuangan Nahdlatul Wathon itu tidak hanya mengandalkan yang bisa dilihat oleh mata saja. Tidak hanya mengandalkan sekolah-sekolah, sarana-sarana fisik, tapi perjuangan Nahdlatul Wathon yang utama sandarannya adalah dengan bermohon dan berdoa kepada Allah. Itu sebabnya Al-Mahfullah meninggalkan kita warisan. Ada tiga warisan, Pertama, Hizib Nahdlatul wathon kedua Hizib Nahdlatul Banat, dan yang ketiga Tariqat Hizib Nahdlatul wathon Selain doa-doa yang lain, ada salawat Nahdlatain, ada salawat-salawat yang lain. Salawat Miftah Hibabi Rahmatillah, salawat Taisi dan banyak doa-doa. Mengapa Al-Mahfullah Maulana Syekh menyampaikan kepada tiang pelungguh dan mengijazahkan kepada tiang pelungguh doa-doa hizib Salawat, doa al-hisnul mani dan banyak doa-doa dalam kesempatan-kesempatan silaturahim al Mafrullah ingin menanamkan kepada kita semua menyadarkan kita selaku bahwa kekuatan kita tidak hanya pada yang terlihat sandaran kita bukan pada bangunan tapi kepada yang maha kuat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala banyak kita berdoa. Itu yang paling utama. Pokoknya, pokok NW, imannya Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, semua pekerjaan Al-Maghfurlah Maulana Syekh mengajarkan kepada tiang pelungguh bahwa Al-Maghfurlah mengajarkan kita untuk hubbul ilmu cinta pada ilmu cinta pada ilmu maka di Nahdlatul Waton itu kemuliaan bukan dari keturunan kemuliaan bukan dari posisi di organisasi tapi kemuliaan adalah pada ilmu pengetahuan saya-saya warga Nahdlatul Watan bisa jadi pemimpin di Nahdlatul Waton selama dia berilmu selama dia berakhlak selama dia memegang teguh perjuangan tidak harus Zainul Majdi menjadi pemimpin Nahdlatul Wathon. Tidak harus keturunan al makrullah menjadi pemimpin Nahdlatul siapapun bisa menjadi pemimpin Nahdlatul Wathon. Selama dia punya ilmu, punya akhlak dan memegang cita-cita perjuangan. Yang diwariskan oleh al makrullah itu bukan taasub kepada keturunan, tidak tapi tak asup pada ilmu itu yang diturunkan oleh al Arti Arti asup itu berpegang teguh. al memang sering menyampaikan kulla ayat kulla asalukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Tapi bukan berarti bahwa salah benar. Saya sebagai cucu Al-Maghfurullah salah benar saya omongkan si demilu doang. Ndek kenana no. Ndek nangano kenana. No. Kalau keturunan al makfurullah itu benar perbuatannya, akhlaknya baik. Ikuti dia. Sebagaimana kita diperintahkan mengikuti siapapun yang berilmu dan berakhlak baik. Lagu mau salah aja peringat dia. Peringat dia. Kadang-kadang pegawai Anda si berenggih doang noh si nyebabkan pepe-pepe si sebenarnya bau teperiri jadi sekat teperiri apa doang suara anak enggih doang sami'na wa atona betul tapi sami'na wa atona fima yuwafiqu syar Allah pada hal yang sesuai dengan syariat agama mendetajak sida tama reban milih sida iya. dan hal mafuruh saja itu tama reban hal mafuruh aja itu tama syurga. saya saya ina Zainul Majdikah namanya siapapun namanya jabatannya apapun warga Nahdlatul Wathon harus bisa menjadi umat yang cerdas pakai akal fikiran yang diberikan oleh Allah kedua akal lu dendek sida jari dengan si erak di akhirat sida ngeluh Lau kunna nasma'u au naqilu. Eh coba adik, coba lain pada saat ku hidup di dunia mele ku ngedu akalku. Nek nengeni kejadianku. Jangan sampai kita seperti itu. Maka mari semua keturunan Al-Makfurullah, semua murid Al-Makfurullah tanpa kecuali mari kita belajar bersama-sama termasuk saya untuk terus menerus mengamalkan pokok-pokok perjuangan Hamzan Wadi. Pokoknya pokok NW termasuk hubul ilm, cinta pada ilmu. Kan Nabi SAW pernah menyampaikan siaran dengan Islam, ya. siaran dengan Islam itu orang mukmin itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi لن يشبع المؤمن من خير يسمعه hatta yakuna muntahahul jannah Orang yang beriman itu kata Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah bosan, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup untuk mendengar ilmu dan mengamalkan ilmu sampai dia sampai ujungnya akhirnya masuk ke dalam syurga. artinya sepanjang hayat kita teh tebarang-barang pacu-pacu pacu-pacu nuntut il dan mengamalkan mengamalkan penting Bapak Ibu hadirin dan hadirat tidak kalah penting dibanding mencari ilmu itu sendiri karena minta ilmu sekedar untuk kumpul pada diri kita, jangan-jangan era jari berat itu lek julo kiamat. Mara angkun kelede si tetolok lek bongkornya kitab seluek-luek kitab tetap lek nembok manfaat. Nauzubillah min ilmu yang kita pelajari, mari kepada pada berusaha ngamalamnya. Banyak majlis-majlis dari zaman Hayat Al-Maghfurullah Maulana Syekh Jalan-jalan kebaikan untuk mengamalkan juga luar biasa. Di NTB ini tidak henti, tidak putus-putusnya, tidak hanya satu, dua, tiga, bahkan tak terhitung jalan untuk mengamalkan ilmu, jalan untuk berbuat baik. Apa mengamalkan ilmu itu? Kata Nabi, kullu ma'rufin sodakoh, berbagi kepada orang, itu jalan kebaikan. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau tidak ada rezeki yang kita bagi, bagaimana kita berbuat baik? Bagaimana kita mengamalkan kebaikan? Ya'malu biyadaihi wa yunfiqu nafsahu wa yatasaddaq. Kalau memang tidak ada yang lebih untuk berbagi kepada orang, paling tidak bekerja kerja yang halal, berbuat kebaikan, bermasyarakat dengan baik, ikut bahu membahu, tolong menolong, Sahabat bertanya, kalau tidak dapat bagaimana ya Rasulullah? Yu'inu zal hajatil manhuf. Kalau memang tidak bisa, ya paling tidak membantu orang lain. Kata sahabat, mundi neba umum ya Rasulullah, yumsiku anisyar. Paling tidak, mundi tebau bersedekah, kalau kita tidak bisa berbagi, tidak mau ikut gotong royong, tidak mau membantu orang yang kesusahan, paling tidak kita mencegah diri kita dari berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain. Itu paling rendah tingkatannya. Mau dia tebau bagus, mana-mana. Nah, bahasannya deh. Mana-mana, dedek temina silengi. Mana-mana. Lagu masa temilih mana-mana terus? Hah? Milih mana-mana terus? Onde si temele adalah si paling atas si, si adalah yang paling bagus berbuat yang paling baik untuk NTB karena NTB ini amanah Allah untuk Lombok Timur untuk Indonesia untuk seluruh karena ini amanah Allah Bapak Ibu hadirin dan hadirin sekalian yang berbahagia tentu selain iman takwa ada juga hubul ilm ada juga sifat-sifat lain yang disampaikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh banyak disampaikan kepada tiang penumbuh Salah satu yang paling sering disampaikan adalah sifat sabar. Sabar itu macam-macam bentuknya. Ada sabar terhadap musibah artinya apa? Ya kita ikhlas. Kalau musibah itu sudah terjadi, kita ikhlas. Wabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ada juga sabar yang lain kata ulama, apa itu sabar dalam mana berbuat? Kalau sabar terhadap musibah itu ya kita terima. Tetapi untuk hal-hal yang lain termasuk diantaranya ketaatan, amal soleh. Kesabaran kita adalah di dalam bekerja dan melaksanakannya. Jadi dengan si terus menerus beramal soleh seperti beliau Al-Maghfurullah Maulana Syekh adalah orang yang sangat sabar. Sabar dalam berbuat kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Kata Imam Asfahani ai fi taatillah. Si aran sabar nun tidak sekedar menerima musibah doang, tapi sikap sabar itu adalah keteguhan dalam kebaikan. Wasobiru kata Imam Al Asfahani ai fi mujahadatin nafs melawan hawa nafsu kita. Itu juga bagian dari kesabaran dan semuanya diajarkan oleh Allah Furlah. Ada juga nilai keistiqomahan. Istiqomah itu sering disebut oleh Al-Maqullah bahkan beliau sampaikan al istiqomah itu khairun min al karamah. Keistiqomahan itu jauh lebih hebat daripada seribu macam kekeramatan. Apa makna istiqomah itu? Tetap dalam yang baik. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, istiqomah itu adalah luzum tariqil khair, tetap pada yang baik. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, istiqomah itu adalah al-amal bi ikhlasin, beramal dengan ikhlas. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq istiqomah itu muwafaqatul qawlil amala, cocok perbuatan dengan ucapan semua yang disampaikan oleh sahabat Nabi itu arahnya sama bahwa istiqomah itu adalah beramal soleh dengan sebaik-baiknya ucapan maupun perbuatan serta berusaha tetap tidak terpengaruh dalam keadaan apapun walau ada perubahan-perubahan di sekitar kita tapi kita tetap dalam kebaikan Itulah yang diajarkan oleh Al-Makfurullah Muhammad Maka mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin hadir sekalian yang berbahagia Ultah NWD yang ke-77 ini kita semua bertasyakur alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Insya Allah Nahdlatul Waton fil khair, Nahdlatul Waton fasta bilkur Memang Bapak Ibu hadirin hadirat, siaran terjadi manusia silih berganti generasi. Tahun kemarin banyak tuan guru-tuan guru kita hadir, tokoh-tokoh kita yang sebagiannya makin ikhwah dinar. Tahun ini meninggal dunia, pejuang-pejuang NU Yang tiang ingat tahun ini meninggal dunia, ada almarhum Bapak al Ustaz Tuan Guru Haji Fuad Mukhtar, Lombok Utara, baru meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi Ada keturunan beliau di sini berdiri? Nah, ini Haji Najmul Akhyar. Ini keturunan beliau. Dengan toa santar di sini berjuang lek Nahdlatul Wathon. Ya ampun berkah bijena jadi wakil bupati Lombok Utara. Ada almarhum almarhumah Tuan Guru Haji Lalu Zainuddin Munir. Ada hadir keturunan di sini? Subhanallah. Seorang murid almarhumah pimpinan wirid khusus yang istiqomah luar biasa pondoknya namanya Tarbiyatul Islam karena beliau paham bahwa Islam itu bisa maju kalau pendidikan itu maju beliau baru meninggal dunia ada almarhum anggota Dewan Mustasar almarhum Tuan Guru Dr. Haji Jamalul Lail yang di Malaysia beliau juga baru wafat banyak yang meninggal ada juga pejuang termasuk simpatisan Nahdlatul Wathon yang sangat cinta kepada anak-anak yatim almarhum Haji Muhammad Jua ini juga meninggal dunia. Eh banyak yang sudah dari tahun ke tahun. Untuk kita yang masih hidup kita sampaikan semoga yang meninggal dunia tahun ini mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah dan kita semua yang masih hidup mudah-mudahan bisa meneruskan bapak-bapak ibu-ibu kita meneruskan bapak ibu hadirin hadirin yang berbahagia banyak jalan perjuangan dan kebetulan karena sekarang salah seorang kader Nahdlatul Wathon Tiang Muhammad Zainul Majdi sedang diamanahkan menjadi gubernur di Nusa Tenggara Barat maka tentu Tiang juga menyerukan kepada pelunggu semua kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga Nahdlatul Wathon dimanapun. Mari kita bangun daerah kita. Kita bangun daerah kita nggih. Kita bangun daerah kita nggih. Ya bani watoni aji was apa? Ya, suara tiang palas ini sudah yang Wahai anak-anak negeri, kita semua, kita semua watoni itu mautin, tempat kita lahir di sini di NTB bagi Lombok ya orang Lombok bagi Sumbawa ya orang Sumbawa Ajibdu washarutu layalan bersungguh-sungguhlah jadi al-maghfurullah li wah najai wah tidak tajak bajora al bersungguh-sungguh ayo teh teperiri mari kita perbaiki keadaan kita washarutu layalan Bahkan kalau siang tidak cukup, malam pun kita pakai untuk bekerja. Bukan hanya bekerja buat anak, bekerja yang lain, beribadah semua, selesaikan. Itu gambaran dari Al-Maqfunah Maulana Syekh. Waktu itu untuk kebaikan. Hayya Gonu nasyidana ya fatah sasak di Indonesia. Mari kita nyanyikan lagu kita. Apa lagu kita? Ya fatah sasak di Indonesia. Eh, pemuda-pemuda sasak. Mana pemuda Sasak? Coba angkat tangan. بلغ الأيام والليالي نحن إخوان الصفا كلنا على الوفا cukup Balikil ayam wal layaliyah al Maulana saya itu orang sasak yang bangga dengan sasaknya orang NTB yang bangga dengan NTB-nya orang Indonesia yang bangga dengan Indonesia nya, dan seorang muslim yang tak ada kebanggaan lebih pada diri beliau selain menjadi seorang hamba Allah itu al Maulana Syekh Baligil ayama wal layaliha ya, sampaikan kepada siang dan malam nahnu ikhwanus safa kulluna 'alal wafa kita semua ini adalah persaudaraan yang dilandasi dengan hati yang bersih atenta pada pada bagus selaku kulluna 'alal wafa kami ini berbakti kami ini siap untuk melaksanakan yang baik la la la, la nubali tak peduli dengan tantangan seberat apapun. Mayas ma'alib la layak min Kalau niat sudah ditanamkan, tujuan sudah jelas, cita-cita sudah kita sepakati bersama, cita-cita perjuangan, cita-cita Nahdlatul Wathon, layak syamin min Tidak takut kepada apapun selama kita dalam kebenaran. Subhanallah. Akhir dari syair itu disebutkan oleh Al-Maghfurullah Indonesia anti Romzul Ittihadi jadi sasak kita bukan sasak lebung tahu udah sana sasak lebung Hah? sasak lebung sasak te sasak yang temilu-miluan dengan dek kita sasak kita adalah sasak yang punya inisiatif sasak yang mau maju Sasak yang tidak mau ketinggalan supaya sama dengan saudara-saudara kita yang lain, Samawa, Bujo, Jawa, semua sama-sama. Untuk apa? Anti romzul ittihadi. Jadi ternyata perjuangan Nahdlatul Wathon bukan hanya perjuangan diniyah tapi juga watoniah, membela tanah air. Kita bela bersama nggih? Iya. Insyaallah. Nah, inilah yang dapat yang sampaikan dan ya harapan yang besar kepada pelunggu semua bahwa jalan untuk kita berkhidmat sebagai warga Nahdlatul Waton di NTB, di Lombok Timur, di semua tempat itu banyak. Mari kita bekerja untuk kebaikan. Kita bekerja untuk kebaikan, kita majukan terus. Termasuk Lombok Timur, kita majukan terus. Kita majukan terus. Alhamdulillah, selama beberapa tahun terakhir ini memang Selaput di dunia sini harap doang kekurangan. Tapi kalau orang punya kemauan untuk yashhadu yushahidu syahadat al waqi kalau mau membuka matanya dan melihat bagaimana keadaan daerahnya maka tidak ada seorang pun yang bisa menafikan bahwa sudah ada banyak bahkan kemajuan di Lombok Timur yang kita cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim maka saya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiziah menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang bekerja untuk membangun daerah. Karena semangat NU itu adalah mendukung yang membangun daerah. Semangat Nahdlatul Wathon mendukung yang berbuat kebaikan. Jadi kalau saya pribadi saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Haji Sukiman Azmi. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Samsul Dan harapan saya besar Mudah-mudahan bisa terus berlanjut beliau berdua insya Allah. Mudah-mudahan terus membangun Lombok Timur. Ya. Bapak Haji Sukiman Azmi beserta Bapak Haji Muhammad Syamsul bersama-sama terus untuk membangun Lombok Timur. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sepakat dengan apa yang dia sampaikan? Sepakat? Sepakat? Sepakat dengan semangat meneruskan yang baik dan kalau ada kekurangan kepada pada meririan deh. Nah, itu semangat Nahdlatul Wathon. Jadi ya mari kepada pada barang si bagus apabila ada kurang mari kita bersama-sama perbaiki. Nah, jadi ini ucapan terima kasih saya dan harapan saya mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Harapan kita semua mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut membangun Lombok Timur lebih bagus lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat yang sampaikan. Pokoknya, pokok NW, pokoknya, pokok NW, pokoknya, pokok NW. Nah, tiang aja perunggu semua. Ada satu lagu yang lupa kita nyanyi bukan lupa mungkin di hati kita sudah kita nyanyikan bersama tapi belum dinyanyikan di kesempatan ini saya minta kita sama-sama menyanyikan anti ya pancor bila ini ayo dimulai angkat suaranya kesempurnaan, padamulah segala kebaikan. Semua yang datang kepadamu, siapapun yang mengunjungimu akan dapat sesuatu yang bermanfaat. panca ruhi fida'u ruh saya adalah penebus untukmu artinya selapun si arah li aku kukadu untuk memperjuangkan supaya engkau maju itu semangat perjuangan Nahdlatul Wathon kasih ultah uh, sholat zuhur dan pulang ke tempat masing-masing dengan tenang, tertib. Insya Allah selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum usikum wa iya bitaqallah wa ta'atihi Wallahu ma'fiq wal hadi ila sabil rasyad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh